Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita berada di malam-malam Rabiul Awal. Dan barusan kemarin kita masuk pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada kesempatan kali ini saya pengen menjelaskan tentang orang-orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini special edition ya, edisi khusus. Pokoknya yang nggak datang malam ini nyesel. kalau nggak mau nyesel ya download di YouTube ya. Insya Allah ini ada beberapa kisah-kisah tentang orang-orang yang mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gak tertulis di kitab gak saya sampaikan. Karena kalau yang gak tertulis itu ceritanya banyaknya luar biasa. Cuman kalau gak tertulis tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya kecuali kalau yang mengucapkan itu ulama yang tersohor, yang kuat, maka ucapannya bisa dijadikan sebagai uh, sumber sumber kajian gitu ya tapi kalau ucapan seorang Pak Novel ini ya, belum nyampe derajat seperti itu. Semoga suatu saat bisa nyam, nyampe. Amin Allahumma amin. Sebelum kita bahas kisah-kisahnya, maka perlu dibahas dulu pentingnya melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi melihat Nabi itu tidak sama dengan melihat Pak Novel. Ya, melihat Nabi tidak sama dengan melihat pak siapapun. Ya, melihat Nabi tidak sama dengan melihat manusia manapun. Melihat dan berjumpa dengan Rasulullah SAW itu sebuah keistimewaan bagi orang yang beriman. Jadi buat orang yang beriman, begitu dia melihat Rasulullah SAW, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia beriman, maka orang itu langsung berubah kedudukannya. Kedudukannya langsung berubah. Syaratnya satu, iman. Ya, syaratnya iman. Contoh, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu beda dengan kita karena apa? Karena satu hal, sahabat sholat kita sholat, sahabat puasa kita puasa. Banyak orang-orang yang sholatnya lebih banyak daripada sahabat. Contoh, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha. Salat sunnahnya satu hari seribu rakaat. Saya belum ketemu riwayat sahabat yang solat satu hari seribu rakaat. Cucu Nabi, cicit Nabi, Ali Zainal Abidin. Zainal Ali Zainal Abidin bukan sahabat. Tapi solat sunnahnya juga sama dengan Sayyidah Rabi'ah. Satu hari solat sunnah seribu rokaat Seribu rokaat Kemudian kalau kita lihat riwayat sahabat <clears throat> Yang satu hari Khatam Al-Quran satu kali Sayyidina Uthman bin Affan Satu hari khatam Al-Quran satu kali Tapi coba setelah sahabat Ada orang-orang yang satu hari khatam Al-Quran sampai delapan kali Di antaranya Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf Salah satu keturunan Rasulullah SAW yang hidup sekitar 700 tahun yang lalu satu hari khatam delapan kali. Artinya setelah generasi sahabat ada manusia-manusia yang secara dohir, secara dohir amalan sholatnya itu lebih banyak. Ya, amalan sholatnya lebih lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Tapi apakah bisa mengalahkan atau mendekati atau menyusul derajat sahabat? Tidak akan pernah bisa. Ya, tidak akan pernah bisa. Meskipun ada orang yang satu hari sholat sunnah satu miliar rokaat itu ya. Seandainya ada orang yang satu hari bisa sholat sunnah satu miliar rokaat tidak bisa mendekati atau bahkan menyamai derajat para sahabat. Terus apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan sahabat ini begitu istimewa? Begitu istimewa. Apa sebabnya? Karena sahabat beriman dan melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, beriman dan melihat Nabi. Ada orang-orang yang beriman tapi tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Sesudah masa sahabat, hidupnya sezaman dengan Nabi. Hidupnya sezaman dengan dengan Nabi. Contoh, Sayyiduna Uwais Al-Qarani. Satu masa dengan Nabi, bahkan pergi menuju kota Madinah bahkan pengen ketemu Nabi Muhammad SAW bahkan sampai ke rumah Rasul Muhammad SAW tapi karena tidak pernah bertatap muka secara langsung dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar dan Nabi masih hidup maka Sayyidina Uwais Al-Qarani tidak dinyatakan sebagai sahabat tapi sebagai tabi'in generasi setelah sahabat kemuliaannya Sayyidina Uwais Al-Qarani yang luar biasa tetap tidak bisa mengalahkan para sahabat. Meskipun Rasul memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa kepada Uwais, Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Bukan karena Sayyidina Uwais lebih tinggi enggak, tapi begitu Rasul mengajarkan, orang yang lebih mulia itu juga harus merendahkan diri, minta doa kepada orang yang di bawahnya yang juga memiliki kemuliaan. Apa yang buat sahabat istimewa? Karena sahabat bisa bertatap muka, melihat langsung Nabi Muhammad SAW, mendengar suara Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga dalam sebuah sabdanya Rasul menyatakan, Tuba, sungguh beruntung, sungguh beruntung orang yang telah melihatku. Tuba Manroani, sungguh beruntung orang yang melihatku. Derajat pertama yang langsung melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auraa man Derajat berikutnya orang yang melihat seseorang yang pernah melihat aku. Jadi yang nomor satu orang yang langsung lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ranking nomor dua orang yang melihat dia yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Rengkeng nomor tiga, auroa manroa manroa. Nih, roa ni. SAW. Atau orang yang pernah melihat seseorang yang pernah melihat seseorang yang melihat aku. Jelas ya? Jadi kalau yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Ini urutan keistimewaan. Nah kalimat beruntung ini artinya apa? Dijelaskan oleh para ulama. Kalau Nabi menyatakan beruntung, berarti orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Makanya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kalau kita baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sahabat itu ya, para tabi'in, para tabi'in kalau mau perang, maka nanya, Siapa di antara kita ini yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW? Ada tidak di tengah-tengah kita orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW? Kalau dijawab ada, maka para tabi'in tenang. Tawasul dengan orang tersebut, per, ke, peperangan pun selalu dimenangkan karena di tengah-tengahnya ada orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Artinya, melihat Rasul itu merubah seseorang yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Syaratnya iman. Ya. Tadinya biasa menjadi luar biasa. Maka melihat orang yang melihat Rasul pun orang itu walaupun nggak lihat Rasul secara langsung tapi pernah ketemu orang yang melihat Rasul maka orang ini tadinya biasa berubah menjadi luar biasa. Dan sampai urutan yang ketiga Ya, sudah bukan langsung lagi, lang, sudah tidak langsung melihat yang tidak langsung. Ini pun yang tadinya biasa menjadi luar luar biasa. Ini kekuatan melihat. Lantas ada apa ya dengan melihat Nabi Muhammad SAW? Ada apa? Di antara sekian Nabi dan Rasul yang paling beruntung, paling beruntung Melihat Rasulullah SAW adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu Nabi yang kangen sama Rasulullah. Semua Nabi kangen. Semua Nabi itu bahkan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu ketika belum diciptakan Allah sudah mengikat perjanjian dengan seluruh Nabi dan Rasul. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Nanti kalau muncul Nabi yang namanya Ahmad, maka kamu dan seluruh umatmu harus beriman kepada dia. Jadi Rasulullah ini belum dilahirkan, para nabi dan rasul sudah diikat perjanjian. Kalau rasulnya muncul di zamanmu, maka kamu dan seluruh umatmu harus ikut dia. Harus beriman kepada dia. Karena itulah Rasul bersabda, anan nabi wa adamun fitri nanti. Aku itu sudah jadi nabi meskipun Adam alaihissalam masih berupa adonan tanah. Nabi sudah jadi nabi. Kenapa? Karena kalau saat itu dimunculkan sama Allah, statusnya itu ya nabi. Makanya Rasul Muhammad SAW itu nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Nabi yang pertama dan rasul yang terakhir. Betul-betul memang pertama. Karena di zaman Nabi Musa, kalau Nabi Musa itu hidup, Kemudian Rasulullah lahir saat itu, Nabi Musa harus iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua merindukan dan yang tampak paling menunjukkan kerinduan adalah Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Mi'raj, Nabi Musa itulah yang paling banyak diberi kesempatan oleh Allah untuk berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itulah yang ngajak Nabi untuk minta keringanan solat Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Lah ada apa dengan pertemuan Nabi Musa dengan Rasulullah SAW? Intinya adalah Nabi Musa tidak mau melepaskan pandangannya dari wajah Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah ini baru saja melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi rahasia melihat Rasul adalah karena Rasul telah melihat Allah. Sehingga orang yang melihat Rasul dengan iman melalui Rasul ini pandangannya itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat barokah yang Allah berikan pada Rasul, rahmat yang Allah berikan pada Rasul, ampunan yang Allah berikan pada Rasul, maka orang yang melihat langsung tertular. Contoh, kalau kita lihat pemandangan indah, tertular enak atau tertular enggak enak? Tertular enak. Mencium aroma wangi, tertular enak atau tertular enggak enak? Tertular eh enak. Segala sesuatu yang indah itu kalau kita lihat menimbulkan kesan yang menyenang, menyenangkan. Kalau buat kaum pria, mohon maaf mas-mas ini melihat wanita cantik tertular apa itu? Melihat wanita cantik tertular apa? Seneng atau enggak seneng? Jujur saja, seneng atau enggak seneng? Otomatis se eh, senang. Meskipun kita diperintahkan menundukkan pandangan. Tapi begitu melihat, seneng, cantik. Tundukkan pandangan. Kan begitu. Sama juga ini kaum wanita lihat pria ganteng tampan, kira-kira senang atau enggak senang? Sama senang. Menimbulkan memang kesenangan. Nular, jadi gantengnya itu nular ke hati. Cantiknya nular ke hati. Indahnya pemandangan nular ke ke hati. Lantas bagaimana indahnya Nabi Muhammad SAW yang barusan tertular dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nabi lihat Allah. Lah kira-kira tertular atau enggak tertular gitu. Maka udah itu nempel, nempel pada Rasul ini segala sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, kalimat atau dijabarkan dengan apapun. Intinya pol. Oh, barusan lihat Allah. Nabi Musa senang nih. Nah, Nabi Musa, Nabi Musa itu gelo. Kok kena apa keindahan ini? disuruh tinggal di bumi, kok nggak di langit saja biar bisa ngobrol terus. Nah, yang bejo adalah para soha, sahabat. Seperti itu. Nah, Rasul sayang kepada umatnya semuanya. Maka Rasul tidak mau umatnya ketinggalan, tidak memandang beliau. Rasul pengen umatnya yang namanya tabi'in atau tabi'it tabi'in atau siapapun ila kiamat, jangan sampai tidak memandang beliau Rasul pengen umatnya bisa memandang beliau karena memandang beliau SAW adalah sebuah keistimewaan. Merubah orang itu menjadi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu orang yang nanti memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasul bersabda, Man ra'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Fa inna syaitan la yatamatsalu Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sungguh dia telah benar-benar melihat aku. Karena setan nggak bisa menjelma menyerupai diriku. nggak bisa. Jadi melihat Rasulullah, Rasul yang mengatakan betul-betul lihat. Bukan cuman menyerupai bayangan, enggak, memang betul-betul Rasulnya ada dan dia lihat. Artinya sebetulnya dia itu tidak tidak di alam alam khayal Di alamnya nyata Hanya saja karena nggak mampu lihat di alam nyata Diwujudkan di alam mimpi Tapi yang dilihat bukan mimpi Yang dilihat adalah sesuatu yang nyata Karena Nabi bukan mimpi Nabi bukan bayangan Nabi bukan ilusi Nabi itu hak Nabi itu benar, Nabi itu ada, Nabi itu nyata, Nabi itu hidup di alam barzah sana. Nah, yang kedua, Rasul juga mengatakan, "Man ra'ani fil manam, sayarani yaqadatan." Atau oh, kama qala Siapa yang melihatku di alam mimpi, maka dia akan melihatku di alam jaga. Siapa melihatku di alam mimpi, maka dia melihatku di alam jaga. Jadi siapa yang mimpi Rasul, pasti akan ketemu Rasulullah SAW di alam jaga. Nah alam jaga ini khilaf ulama' Ada yang mengatakan alam jaga di dunia. Siapa yang sudah pernah melihat Rasul dalam mimpi di dunia ini pasti akan melihat Rasul secara kasat mata, tidak dalam ti tidur. Jangan nanya, kok bisa ya? Bagaimana ya? Terus terus nanti bagaimana? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mampu mempertemukan Allah dengan mempertemukan Rasul dengan Allah, ya walaupun Rasulnya masih hidup lebih mampu lagi mempertemukan umatnya dengan roh, Rasul. Lawang Rasul ketemu Allah saja bisa, ya bisa kan? Maka umatnya ketemu Rasul juga bisa. Wong makhluk ketemu pencipta aja bisa, masa sama makhluk mau ketemu nggak bisa. Tentu lebih mudah, tentu lebih mudah kan makhluk ketemu makhluk. Allah yang akan mempertemukan Allah yang akan mempertemukan dan janji Rasul syaratnya bisa ketemu Rasul kasat mata harus mimpi dulu. Harus mimpi dulu. Nah, pertanyaannya di sini. Nah, kira-kira kita ini pengen ketemu Rasul atau tidak? Ya, pengen atau tidak? Nah, kalau pengen berarti kan harus pengen mimpi toh? Makanya kalau ada orang nggak punya rasa pengen mimpi ketemu Rasul, ini imannya diragukan kuat. Imannya pasti tipis. Karena orang yang imannya kuat pasti pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Pasti pengen ngobrol dengan Rasulullah SAW. Dia tidak akan mengandalkan, yang penting saya sholat nggak ketemu Rasul nggak apa-apa, nggak mungkin. Yang penting saya puasa nggak ketemu Rasul nggak apa-apa, nggak mungkin. Yang dia jadikan pokok adalah bagaimana saya bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Karena sudah dipastikan tidak ada satu manusia bisa selamat kecuali berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Entah itu Nabi Adam, entah itu Nabi Nuh, entah itu Nabi Ibrahim, entah itu Nabi Musa, entah itu Nabi Isa, tidak akan selamat kalau tidak ada persyafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, jangan aneh-aneh Ustaz. Ini Nabi loh yang anda bicarakan. Masa Nabi enggak selamat? Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Rasul sendiri menyatakan, nanti di padang mahsyar semua dikumpulkan dan semua manusia dalam keadaan ketakutan. Matahari itu didekatkan sedekat-dekatnya, Gak ada tempat bernaung. Ya, bayangkan lapangan tanpa ada pohon. Lapangan tanpa ada gunung. Lapangan tanpa ada bangunan, datar flat saja, semua kumpul tanpa busana, matahari sedekat-dekatnya. Itu tanpa amarah siapapun udah menakutkan. Menakutkan enggak kira-kira? Digiring di satu tempat yang nggak ada pohon, datar tuh. Bayangkan sajalah kertas putih begitu. Isinya cuma manusia. Matahari sedekat-dekatnya tanpa busana. Itu kira-kira mengasihkan atau menakutkan? Menakutkan. Haul azim dalam kehebohan Bencana yang sangat agung, yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu mendatangi Nabi Adam semuanya. Nabi Adam tolong kamu bapak kami semua. Minta Allah untuk membebaskan kami dari tempat ini. Segera diperhitungkan amal kami. Yang penting jangan dimahsyar lagi. Nabi Adam saja mengatakan nafsi nafsi saya nggak berani. nggak berani. Allah marah hari ini dan Allah nggak pernah marah seperti saat ini. Saya nggak berani ngadep Allah. Jadi yang bisa membuat Nabi Adam itu nanti merasa tenang, Nabi Musa merasa tenang, artinya selamat. Nabi Adam selamat, Nabi Musa selamat. Setelah Nabi Muhammad SAW sujud memintakan syafaat dan mengatakan kepada Allah, Ya Allah, tolong segera hitungkan amal mereka semua. Baru Nabi Adam itu tenang. Nabi Musa tenang, Nabi Nuh tenang. Kenapa? Allah udah nggak marah lagi. Karena udah mau berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak tampil, Nabi nggak maju, Nabi juga mengatakan aku akan ngurusi diriku sendiri, ya udah, semuanya dalam kehancuran. Allah akan marah terus. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu disayang Allah? Karena wujud sayangnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena beliau wujud sayangnya Allah, wujud sayangnya Allah yang Allah bentuk dalam wujud manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah maka para ulama dari satu generasi ke generasi yang lain selalu merindukan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu yang menjadi tujuan mereka dalam hidup ini. Makanya dikatakan keindahan surga itu tidak membuat aku rindu pada surga. Ya. Boleh nanya sama mas-mas di sini yang udah menikah, boleh. Ya, atau bapak-bapak. Saya mau nanya boleh. Jenengan kalau datang ke gedung ketika akan akan dinikahkan, itu yang membuat jenengan takjub dekor kuadinya, keindahan gedungnya atau wanita yang akan Anda nikahi. Kira-kira datang ke gedung itu mau cari mau cari hidangannya, mau cari duduk duduk di kursi pelaminan, mau cari keindahan gedungnya atau pengen segera mendapatkan wanita idamannya. Tolong dijawab jujur. Mau cari wanita idamannya. Seorang wanita yang dipersunting seorang pria. Ketika begitu banyak tamu, Ketika begitu indah ruangan itu dihias, apa yang dia nantikan? Keindahan ruangan, datangnya tamu atau datangnya calon mempelai pria? Datangnya calon mempelai pria. Nah, pertanyaan saya untuk Anda semua. Surga sudah dihias sedemikian indah. Kira-kira yang ditunggu surga itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya kedua, Mana yang lebih indah, surga atau nabi? Tidak ada khilaf. Nabi lebih indah daripada sur surga. Kan begitu. Yang ketiga, lah kita ininya masuk surga yang kita cari sungai susu, sungai homer, yang kita cari hiburan-hiburan yang tiada habisnya, atau kita cari Nabi Muhammad SAW. Mana? Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku Ini makomnya orang beda-beda Kalau kita jujur saja Jujur saja Kita masih cari sungai susu bib Ya masih cari telaga homer bib gitu. Di dunia kita nggak pernah mabuk bib Pengen di akhirat mabuk tapi nggak mabuk gitu kan Homer halal Pengen rasakan seperti apa bib Bidadari-bidadari pengen saya merasakan bib seperti apa Toh lihat bidadari itu bib Itu wajar Memang taraf iman kita sampai seperti seperti ini barusan. Tapi beda dengan para wali. Para wali itu imannya udah naik, semakin tinggi semakin tinggi. Jadi tidak terkecohkan oleh keindahan surga. Surga itu indah. Tapi beliau-beliau tidak terkecohkan oleh keindahan surga. Yang beliau jadikan fokus selalu keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau cari selalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlenakan oleh yang yang lain. Makanya fokusnya orang soleh adalah cari Nabi, cari Nabi. Nah, apa sih manfaatnya kalau udah ketemu Nabi? Manfaatnya ketemu Nabi dikasih minum dari telaga. Yang dikasih minum dari telaga Nabi di padang mahsyar tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Kalau ketemu Nabi, berarti dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu Nabi, berarti tinggal ikut rombongannya Rasulullah SAW. Kalau bersama Nabi, aman. Ada masalah, tinggal ngomong Nabi tolong, Nabi to, tolong. Makanya para ulama mengejar derajat ini, mengejar bagaimana caranya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Dan cara yang paling mudah Cara yang paling ringan, cara yang paling enak hanyalah dengan baca solawat dan salam kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Nah, insya Allah saya akan bacakan beberapa kisah yang ada dalam kitab ad durul Manbud ya, Fisolah wassalam ala sahibil maqamil mahmud. Buku ini dikarang oleh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i dikarang oleh Imam Ibnu Hajar jadi yang ngarang ini bukan bukan Pak Fulan, bukan Ustadz Fulan. Ya, bukan Pak Fulan, bukan Ustadz Fulan. Ini yang ngarang imam besar Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang beliau itu wafat di tahun 974 Hijriah. Berarti kurang lebih beliau wafat 500 tahun yang yang lalu. Saya lebih percaya ulama 500 tahun lalu ketimbang ulama zaman sekarang. Lah kalau Anda lebih suka ulama zaman sekarang, monggo kerso, enggak jadi masalah. Nah, ini akan saya bahasakan kisah-kisahnya setelah saya minum teh berikut ini. Dan jenengan karena susunya belum jadi, minum air mineralnya dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan waktunya cukup menceritakan beberapa mimpi yang ada di sini ya. Insyaallah waktunya cukup. Wara'a Al-Hafidh Abdul Hasan Ad-Darimi man ya'rifuh Al-Hafidh Abdul Hasan Ad-Darimi Imam Darimi Abu Hasan Ad-Darimi Beliau bermimpi melihat seseorang yang beliau kenal Jadi semasa orang itu hidup Beliau kenal Setelah orang itu meninggal dunia Imam Abu Hasan Ad-Darimi mimpi Bertemu orang tersebut Fasa'alahu an halihi faqal Kemudian bertanyalah ah, Rupanya cerita mau disampaikan susunya datang jadi sambil dibagi susunya kita baca kisahnya jenengan nanti kalau dapat susu jangan sia-siakan minum enak itu ya semoga saya yang ngomong ini juga dikasih bagian ya mimpi bertemu seorang yang dia kenal semasa hidupnya. Kemudian bertanya kepadanya, "Faqala, eh, bagaimana keadaanmu?" Di alam akhirat sana, di alam barzakh sana, bagaimana keadaanmu? Diseksa atau bahagia? Faqala ghufira saya diampuni. Jadi kalau udah judulnya diampuni selesai. Berarti dalam nek nikmat. Saya diampuni. Wasa'alahu an amalin yadkhul bihil jannah. Maka tanyalah Imam Abdul Hasan Ad-Darimi, amal apa yang kamu amalkan Kok sampai kamu mendapatkan kenikmatan surga? Amalmu apa? Sampai kamu diampuni. Faqala alfu rak'atin fi kulli rak'ah alfu qul huwallahu ahad. Jenengan sanggup ngamalkan? Ini Imam Darimi, Abdul Hasan Darimi masuk surga karena dia punya amalan setiap hari sholat seribu rakaat dan dalam setiap satu rakaat beliau membaca seribu kali surat Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Jadi dalam seribu rokaat itu berarti beliau baca satu miliar surat Al-Ikhlas. Jangan nanya kok bisa ya. Ya, kalau jenengan nanti nyob, apa ngelatih diri ya, nanti akan bisa karena Allah itu yang Maha memberi. Jadi jangan nanya kok bisa, jangan diukur dengan kemampuan kita. Kalau Allah yang ngasih kekuatan, ya bisa Allah. Nabi Dawud alaihi salam baca kitab Zaburnya, pelana kuda belum selesai dipasang, beliau udah selesai za, Zaburnya. Karena Allah yang membuat bi, bisa. Nah, kesalahan banyakkan manusia itu kalau dengar kisah-kisah begini diukur dengan dirinya dan diukur dengan orang-orang di zamannya. Gak usah jauh-jauh lah sampai hari ini Amerika, Rusia, London, Belanda Negara-negara hebat Jerman sampai hari ini belum bisa bangun Borobudur sampai hari ini. Sampai hari ini belum bisa bangun Borobudur. Belum bisa bangun Prambanan. Teknologi canggih ya, luar biasa bisa bangun hotel, gedung-gedung bercakar, gedung-gedung yang menjulang tinggi bisa, tapi bangun Borobudur belum bisa. Karena gak apa, Orang dulu bisa gitu. Orang dulu bi bisa, karena mereka orang-orang yang punya kekuatan kekuatan. Jadi jangan ukur kisah kehebatan para wali, amal-amal para wali dengan diri kita yang memang males diri kita yang hobinya makan, diri kita yang hobinya ti tidur, diri kita yang hobinya ngerasani, diri kita yang hobinya ngomong gak ada manfaatnya. Beliau-beliau ini orang yang tiap langkahnya selalu dalam toat, zikir, digambarkan dalam Al-Qur'an alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang terus-menerus selalu senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun ber berbaring. Ini saya yakin mesti ada yang batin mosok tuh. Salat seribu rokaat total al ikhlasnya satu miliar gak masuk akal sepurone ingkang kata akal jenengan gak masuk akal saya masuk ya karena akal saya ada imannya nah, kalau akal jenengan gak ada imannya wallahu alam ya kan sebab orang-orang yang beriman itu kebanyakan perilakunya kalau diukur pakai akal gak masuk akal kalau diukur pakai akal gak masuk gak masuk akal itu haji, masih ingat haji apa itu? Nunut yang sembunyi di dalam pesawat itu? Orang Surabaya itu. Yang dulu sembunyi dalam ekor pesawat itu kan masuk dalam ban seperti itu. Akhirnya dipulangkan, tapi setelah itu dihajikan orang terus ya. Allah ngasih rezeki dia dari arah yang enggak terduga. Bahkan dia sering berangkat ha, haji itu. Karena nekatnya dia dulu ya. Karena nekatnya dia dia dulu. Nah, amalnya biar masuk surga sholat 1000 rakaat, setiap rakaat seribu al-ikhlas. Maka Imam Abi Hasan Ad-Darimi menjawab, la uti dzalik. Wong Abu Hasan Ad-Darimi aja enggak mampu apalagi jenengan. Apalagi saya. Wah, kalau itu saya enggak mampu. Kalau itu saya enggak mampu. Fakola maka diajarkan amal yang lain. Alfu marratin alfu marrah salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullal lailah. Tiap hari, tiap malam kamu baca solawat kepada Rasulullah seribu kali. Baca solawat seribu kali tiap malam. Maka Imam Abi Hasan Ad-Darimi berkata, wa faana af'alu dzalika kullal lailah. Setiap malam akhirnya saya amalkan yang satu ini. Artinya orang yang udah meninggal dunia ini dia masuk surga tidak mengatakan banyak puasanya dan sebagainya. Ada dua amal, yang satu sholat malam, yang satu adalah baca sholawat tiap hari seribu kali. Dan Imam Abi Hasan Ad-Darimi mengamalkan amalan yang diajarkan oleh orang dalam mimpi. Jadi amalan ini bukan Nabi yang mengajarkan. Ya, tapi yang mengajarkan adalah orang yang dia lihat dalam mimpi dan yang diajar ini ulama dan yang mengamalkan adalah ulama. Kalau Anda mengatakan bid'ah terserah, emangnya gue pikirin, <laughs> enggak saya pikirin sama sekali. Yang jelas insya Allah kalau kita amalkan akan masuk sur surga. Dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Waruiya ba'du ba'dhu fasu'ila faqal. Ada satu orang soleh meninggal dunia. Setelah meninggal dunia sekian lama, ada orang yang bermimpi bertemu beliau dan bertanya kepadanya. Ya, menanyakan sesuatu. Faqala maka dijawab oleh orang soleh tadi dalam mimpinya, rahimani wa ghafarali wa adkhalanil jannah. Allah merahmati aku, Allah mengampuni aku dan Allah memasukkan aku ke dalam surga. Faqala wakilalah. Maka beliau ditanya, bimada? Apa yang menyebabkan Allah memasukkanmu ke dalam surga, merahmatimu, mengampunimu. Meskipun Allah gak butuh alasan untuk masukkan orang ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Tapi Allah suka menunjukkan pada hambanya, kamu masuk surga ini lantaran amalmu yang satu ini loh. Aku merahmati kamu lantaran ini loh. Aku merahmati kamu lantaran ini loh. Jadi agar hamba Allah ini memuliakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan faqala hasibatil malaikah dzunubi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menghitung antara dosa-dosaku dan solawatku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya punya dosa banyak katanya orang tadi, kata orang soleh ini. Ngaku dia dosanya banyak. Dan saya punya sholawat banyak. Malaikat kemudian mengukur mana yang lebih banyak, dosanya atau sholawatnya Ternyata malaikat melihat Sholawatku lebih banyak daripada dosa-dosaku. Apa yang terjadi? Faqalalahumul maula jallat kudratuh Maka ketika malaikat menghitung dosa-dosaku dan menghitung sholawatku Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, Hasbukum ya malaikati, Hei malaikatku cukup Jangan dihitung-hitung lagi dosa-dosanya Gak usah diperhitungkan lagi amal-amalnya La tuhasibuh Wa adhibu bihi ila jannati Bawa dia masuk ke dalam surgaku Berarti ini yang masukkan surga apa nih amal ini? Solawat Banyak atau dikit solawatnya? Banyak. Jadi kalau ada orang ngomong solawat gak perlu banyak-banyak, ini berarti omongannya benar atau salah ini? Jelas salah. Eh, ini kadang ada orang aneh, solawat gak perlu banyak-banyak. Sekarang saya mau nanya, solawat itu amal soleh atau bukan amal soleh? Amal soleh. Amal soleh itu disuruh banyak atau disuruh sedikit? Suruh banyak. Nah kalau ada orang memperbanyak solawat disalah-salahkan. Saya mau nanya, yang nyalah-nyalahkan ini berarti menyalahkan apa? Menyalahkan orang memperbanyak amal so, amal soleh. Makanya aneh. Jangan banyak-banyak amal soleh. Jangan banyak-banyak sholawat sama, sama dengan Jangan banyak-banyak amal Amal soleh Justru kalau orang sholawat Itu ya harus sebanyak Banyaknya Wassalimu alaihi taslima Bersolawatlah dan salamlah Sebagus dan sebanyak mungkin Wa yurwa Nah untuk yang satu ini Akan saya jelaskan Setelah susu diberikan kepada saya Ya toh Bu, nyatanya walaupun saya udah ngomong semoga yang ngomong ini juga dikasih susu, tetap nggak dikasih susu. Itulah relawan-relawan Raudhah, lebih mengutamakan tamunya daripada habibnya. Kok alhamdulillah. ya alhamdulillah. Jadi memang teman-teman saya itu mengutamakan tamu dulu, baru kemudian yang ngurusi. Yang ngurusi itu belak belakangan. Cuman yang ngurus ini lagi agak manja. Karena mencium aroma apa namanya susu ini kok begitu enak saya ketularan jadi mencium yang enak tuh ketularan pengen ngerasakan ya yang enak ya semoga segera sampai ke sini susunya nanti baru saya lanjutkan ceri ceritanya maka jenengan boleh protes sama teman-teman saya kalau susunya nggak sampai ke sini ya ceritanya juga tidak sampai ke ke sini judulnya Habibnya ngambek <laughs> monggo diunjuk ini karena cerita yang satu ini mahal. Biar agak tegang dikit gitu ya. Opo gitu ya. Nanti dulu. Ini kisah yang satu ini mahal. Saya ini sampai sampai dandan loh. Dandannya ini karena membawakan kisah-kisah ini. Jadi saya menghormati kisahnya. Makanya saya dan dandan seperti ini. Alhamdulillah. Gak usah repot-repot, satu cucing aja cukup. Mas Edi, satu Mas Edi. Kelamaan yang lain tuh Mas Edi. Memang Majelis Ar-Raudhah begini nyantai ya. Bagi yang lagi nonton di rumah, memang kita nih majelis gak mau yang tegang-tegang gitu ya. Majelis maunya san santai. Makasih. Jazakallahu khairan. sun. Monggo diunjuk. Akhirnya dengan paksaan nyampe juga. Alhamdulillah. Ini susu kenari. Cuman kenarinya dikit. Yang penting ada aroma kenari. Enak atau kurang enak? Sebab ada perbedaan pendapat di kalangan uh, bagian konsumsi. Sebagian mengatakan, anu beb, susu biasa saja yang coklat. Sebagian mengatakan putih pakai kenari. Nah, kalau jenengan suka yang mana? Coba yang suka kenari bilang kenari gitu. Yang suka coklat bilang coklat. <laughs> Dikit ya. Eh, banyak kan suka susu kenari. Jadi yang suka coklat nanti buat di rumah sen sendiri. Ya. Wa yurwa diriwayatkan anna musrifan min bani Israel lamma mat. Ada salah seorang bani Israel. Salah seorang bani Israel. Musrif. Musrif itu artinya dia berbuat maksiat yang udah kelewatan batas. Ya, maksiat kelewatan batas. Kalau ada orang minum khamr cuman pernah mabuk 10 kali. Itu belum kelewatan batas. Belum kelewatan batas. Pernah mencuri, memang berbuat dosa, tapi belum kelewatan batas. Tapi kalau udah profesinya tiap hari mencuri dan ada targetnya, ini harus dapat sekian kalau nggak dapat sekian ini berarti gagal saya. Tiap hari dia mabuk, tiap hari dia zina. Coba bayangkan, udah mencuri, zina, mabuk. Tiap hari begitu. Ini kira-kira kelas berat atau kelas ringan? Kelas kakap ini ya. Nah, musrif itu gambarnya begitu. Jadi orang yang udah terlampau, ya, terlampau dalam kemaksiatan. Pol-polan maksiatnya. Di kalangan Bani Israel. Lama mat. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Dia muslim ya ini. Bukan orang kafir. Bukan non muslim. Muslim. Bani Israel. Tapi. Dia maksiatnya melampaui batas. Ketika meninggal dunia. romawi Masyarakat gak ada yang mau memakamkan. Orang seperti ini gak layak dikubur. Nah kalau sampai satu kampung udah bilang yang ini nggak layak dikubur, kira-kira orangnya ini maksiatnya biasa atau luar biasa? Luar biasa kan? Romau bihi dibuang ke tempat TPS, tempat pembuangan sampah. Jadi dianggap seperti bangkai kucing atau bangkai tikus gitu ya. Buang sampah ini bangkai tikus nih. Dibuang ke tempat pembuangan sampah. فأوحى azza wa jalla لموسى على ala وعليه أفضل الصلاة والسلام shalah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, nabinya Bani Israel. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada beliau dan kepada Nabi Muhammad SAW. An ghassilhu wa salli alaih. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, cari di sebuah kampung ada seorang yang meninggal dunia dibuang di tempat sampah, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dimakamkan. Kamu cari dia an ghassilhu wa sholli alaih. Mandikan jenazahnya dan kamu solati jenazahnya. Ini kalau terjadi di kampung jenengan, kira-kira jenengan kaget atau enggak kagetnya. Sampai datang para ulama kamu jenengan tiba-tiba mau menyolatkan orang yang jenengan buang karena maksiatnya terlampau lah, terlampau luar biasa. Tentunya kaget kan? Dan Allah mengatakan fa inni qad ghafartulah sungguh aku telah mengampuni dia. Aku telah mengampuni dia. Dalam riwayat yang lengkap ya Nabi Musa itu nyari nyari orang tadi sampai ketemu. Nah setelah ketemu Nabi Musa itu bingung. Karena seluruh orang mengatakan orang ini sangat jelek. Orang ini maksiatnya luar biasa. Kok saya disuruh menyolatkan? Disuruh memandikan dan menyolatkan. Nah ini orang punya amalan apa gitu? Punya amalan apa? Kok sampai Allah mengampuni? Nabi Musa pun bertanya. Qala ya Rabbi wa Duhai Allah Tuhanku Yang maha memelihara diriku Ngurusi aku Amalan apa yang menyebabkan dia Mendapatkan ampunanmu tersebut Apa yang menyebabkan engkau mengampuni dia Fakal Allah pun mewahyukan Innahu Fatahat Taurata Yauman Suatu hari Dia membaca kitab Taurat Suatu hari Dia membaca kitab Taurat jadi maling juga boleh ngaji ya. Nah, jadi jangan kemudian kalau maling ngaji, maling kok ngaji ya. Maling itu ya patutnya juga nga, ngaji. Kita-kita ini siapa yang nggak punya maksiat? Kan ahli ma, maksiat juga kita. Ahli enggak kira-kira gitu. Kita ini kalau taat belum pakai ahli, tapi kalau maksiat ahli Ya. Jujur. Lihat yang bukan mahromnya aurat terbuka kita ahli melihat atau ahli menundukkan pandangan? Ya. Dengar orang ngerasani, kita ahli ikut mendengar atau ahli meninggalkan? Ya. Kemudian lisan kita ahli bungkam atau ahli ikut komentar? Ahli ikut komen? Komentar. Jadi ada beberapa keahlian maksiat yang sudah kita miliki. Orang yang punya satu bidang keahlian disebut ahli. Ahli betulkan motor. Ahli modifikasi motor. Ahli kan? Walaupun dia nggak ahli di mobil, ahli di motor, maka disebut ah, ahli. Nah, kita ini layak disebut ahli maksiat. Makanya jangan sok. Jangan sok. Jadi lebih banyak takut, ya Allah, saya ahli maksiat. Ya Allah, banyak dosa. Karena kita ini banyak dosa ya makanya kita ngaji. Makanya saya ngajar. Makanya saya belajar. Makanya saya ceramah, makanya saya cari ilmu, makanya saya buka Al-Qur'an, makanya saya baca Al-Qur'an, makanya saya dengarkan Al-Qur'an. Jangan kemudian justru mengatakan saya ini udah terlanjur calon neraka Ustaz. Jadi saya tidak layak ikut pengajian. Naudzubillah min dzalik. Semua orang wajib menghapuskan dosa-dosanya dengan amal saleh. soleh. Fatahat Taurah yauman Suatu hari dia membuka kitab Taurat. Fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika dia baca kitab Taurat, dia menemukan di lembaran Taurat itu ada nama Nabi Muhammad SAW. Jadi lagi Allah lagi menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla alaihi maka ketika dia membaca nama Nabi Muhammad SAW dia mengucapkan solawat kepada Rasulullah SAW. Karena satu solawat yang dia ucapkan itu, aku ampuni semua dosa-dosanya. Sekarang saya mau nanya. Nah kalau umatnya Bani Israel saja yang membaca Taurat, terus cinta kepada Nabi dan bersolawat. Itu kan muncul solawat karena cinta kan? Uh, luar biasa Nabi ini, luar biasa Rasul ini. Allahumma sholli wa sallim Dia solawat begitu kan karena cinta cinta Allah ampuni dosa-dosanya yang masyarakat melihat dosanya aja udah gila masyarakat lihat dosanya udah jijik masyarakat kan? itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah kira-kira kalau kita umatnya umatnya ini tadi umatnya siapa nih? umatnya Nabi Mu Nabi Musa lah kalau kita ini umatnya siapa? umatnya Nabi Muhammad SAW kalau kita umatnya Rasulullah kemudian salawat kepada Rasulullah, kira-kira bagaimana Allah akan memuliakan hamba-hamba yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu digarisbawahi, jangan kemudian ngomong begini, ya udahlah kalau begitu maksiat jalan, solawat juga jalan. Jangan, nggak boleh gitu ya. Itu ya kalau nanti akhirnya kemudian apa namanya meninggalnya Pas husnul khotimah. Kalau suil khotimah naudzubillah min dzalik. Karena keburukan maksiat itu kan bisa menyebabkan orang murtad di akhir umurnya. Naudzubillah min min dzalik. Kalau Bani Israel tadi masuk orang bejo karena meninggalnya masih mus muslim. Segila-gilanya dia dia masih mus muslim. Lah karena kita nggak ngerti akhir kita, kemudian jangan ngomong ya udah maksiat jalan solawat jalan. Naudzubillah min dzalik. Ya prinsipnya begini. Karena kita nggak nggak belum bisa melepaskan diri dari maksiat, ya solawatnya diperbanyak. Siapa tahu ya pahala solawat ini bisa menghapuskan semua dosa kita. Bukan kemudian kita mengatakan saya mau maksiat sekian, saya mau solawat sekian. Ini hitung-hitungan, ini kurang ajar ini. ini. Beda kan ya? Paham maksud saya ya? Jadi beda dengan orang yang dia sadar, ya Allah saya masih banyak maksiat, saya akan perbanyak solawat. Ini bagus. Ini ba bagus. Lain dengan orang yang sudah niat, saya mau mencuri, saya mau ini, nanti saya sore mau sholawat sekian. Nah ini, ini ngawur ini. Meskipun itu ada kebaikan, tapi nggak ngawur. Jelas ya? Waru'ya waru'a ba'dhu salihin suratan qabihatan fin naum. Faqala laha man anti? Suatu hari ada orang soleh mimpi. Dalam mimpinya melihat satu sosok yang sangat menjijikkan. Pernah jenengan mimpi lihat sosok menjijikkan? Belum ya? Moga-moga tidak. Ya, karena kalau mimpi itu lihat sosok menjijikkan tuh bisa kebawa terus. Kalau ingat gak enak terus nanti kan ya. Ketularannya tuh gak gak hilang-hilang, susah menghilangkannya. Nah, ini ada satu orang soleh mimpi lihat sosok yang sangat menjijikkan, qabihah. Faqala laha maka berkatalah orang soleh tersebut kepada sosok yang menjijikkan tadi, man anti. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Qalat ana amalukal qabih. Ini yang impi orang soleh loh ya. Saya amalmu yang jelek. Saya wujud amalmu yang jelek. Ya, yang dimaksud kok orang soleh bisa mimpi lihat lihat amalnya kok jelek sekali, Beb. Kan begitu. Ya ini kan mimpinya sebelum betul-betul soleh. Mimpinya sebelum betul-betul soleh. Nah berkat mimpi ini akhirnya dia menjadi seorang yang akhirnya betul-betul so soleh. Maka orang soleh ini saat dia bermimpi tadi bertanya kepada sosok tadi, Fabiman najatu minki, gimana caranya saya selamat dari kamu? Biar kamu nggak sama saya lagi, biar nggak ada sosok jelek ini dalam diri saya. Caranya bagaimana biar saya selamat? Maka dijawab qalat bikasratis salati alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau selamat dari saya, caranya satu, banyak-banyaklah selawat kepada Al Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Nah, kalau setelah mendengar begini kira-kira lebih semangat solawat atau biasa saja? Semangat ya. Jadi usahakan kita ini setelah mendengar begini langsung bukan cuma dengar, praktek. Kita wiridkan tiap hari solawat sekian sekian jumlah. Ya sekian juk jumlah. Nanti semakin tambah umur semakin ditam, ditambah sehingga semakin tua semakin banyak solawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Wara'a ba'du salihin salihan ala hayatin hasanah. Suatu ketika ada orang soleh mimpi melihat orang soleh yang sudah meninggal dunia dalam rupa yang sangat ganteng dia, menyenangkan dilihat. Maka ditanya, ya, bagaimana keadaanmu di alam sana ini? Dijawab, kuntu halikin. Tadinya awalnya saya termasuk orang-orang yang hancur, yang binasa. Awalnya saya termasuk orang yang binasa. Untung saya itu punya bekal salawat kepada Rasulullah SAW yang banyak sekali. Akhirnya berkat salawat ini Allah memuliakan saya. Nah orang sholat ini kemudian nanya sama temannya tadi. Kamu ketemu tidak sama Rasulullah SAW? Kamu bisa lihat Rasul tidak? Bisa ketemu tidak? Maka dijawab. Alhamdulillah sudah selamat sudah cukup. Saya gak gak mimpi bisa ketemu ini. Salawat saya belum cukup untuk nganter bisa ketemu. Yang penting udah diselamatkan dulu. Yang penting udah diselamatkan du, dulu. Dalam mimpinya itu belum sempat ketemu. Karena kan barzah masih berjalan terus sampai ila yaumil yomil kiamah, ila yomil kiamah. Lanjut ya. Wa ra'a Sibli jaran lahu fasa'alahu. Imam Sibli, ini seorang sufi besar. Bermimpi bertemu tetangganya yang sudah meninggal dunia. Nanti akan saya terangkan ya Memang kan edisi khusus spesial mimpi ya, spesial mimpi. Nanti bagi yang baru mengikuti tayangan ini di YouTube atau mendengar di radio atau di live streaming, uh, jangan jangan melihat sepotong sampai tuntas. Nanti akan saya saya terangkan. Imam Syibli bermimpi bertemu tetangganya yang sudah meninggal dunia. Faqala Tetangganya berkata, "Marrat bi ahwalun azimatun urtiju alayya inda su'al, urtija alayya inda su'al." Fakultu fi nafsi, "Min aina ata alayya? Alam amut alal Islam?" Fanuditu. Katanya tetangganya Imam Sibli ini, ketika saya meninggal dunia, ada bencana yang sangat besar yang mendatangi saya. Sampai ketika saya ditanya oleh malaikat di kubur, "Man rabbuka?" Itu saya hampir nggak bisa jawab. Hampir nggak bisa jawab karena ada sesuatu musibah. Ya misalnya kalau orang lagi duduk tiba-tiba ada gempa bumi gitu ya. Terus ditanya dua kali dua berapa? Bisa jawab? Lagi duduk ya ada gempa bumi, wuh, gitu ya. Atau tiba-tiba ada kilat petir nyamper buar di sampingnya. Ditanya dua kali dua berapa? Bisa jawab nggak kira-kira? Kan bingung, masih dalam kondisi Stres gitu kan. Stres karena ada sesuatu yang besar yang tidak menyenangkan yang terjadi di kuburnya, terjadi di kuburnya. Maka saya pun heran gitu. Kenapa kok saya didatangi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ini? Bukankah saya ini meninggal dalam keadaan Islam? Saya seorang muslim. Kok ya masih dapat seperti ini di alam kubur? itu, maka ada seruan yang menyuruh kepada saya, hadi ukubatu ihmalika lisanika fid dunia. Ini akibat di dunia kamu meremehkan lisanmu. Karena di dunia lisanmu ini suka ngomong yang nggak ada manfaatnya, suka ngomong yang yang haram. Nah ini akibatnya ini, ini gara-gara lisanmu, maksiat lisanmu. Maka kamu didatangi hal-hal yang besar yang enggak menyenangkan seperti seperti ini. Dalam kondisi seperti itu, falamma hamma bil malakan, ketika dua malaikat yang nanya mungkar wa nakir sudah berniat untuk menyiksa saya, karena ditanya Kaisar jawab, bingung itu. Cuman mungkin bengong ya. Man rabbuka? Bingung, enggak bisa jawab. Dalam kondisi seperti itu, halabaini baini wa bainahuma rajulun jamilun tayyibur raihah Tiba-tiba ada seorang pria yang ganteng dan aromanya harum sekali berdiri di tengah-tengah antara saya dan dua malaikat tadi, menghadang malaikat tadi dan mengatakan jangan ganggu dia. Oh, ini asik atau enggak asik ini? Mesti ada yang batin, apa yo ya, tenang, ngono. Ini ngomong kok senengane kok batin aneh-aneh gitu ya. Oh, judulnya aja juga mim mimpi. Nah, tapi ini mimpi ini kekuatannya bagaimana? Nanti saya ceritakan ya. Nanti saya ceritakan nanti saya bahas. Kita yang penting pokoknya dengarkan mimpi dulu. Ya, dengarkan mimpi dulu dulu. Kemudian wa hajati hajjati tuha Maka eh, wa dzakkarani hujjati tuha Orang yang ganteng tadi ini, yang ganteng ini akhirnya ngingetin saya, jawab Allah Tuhanku, Muhammad nabiku. Saya diajari, dibimbing. Allahu Rabbi wa Muhammadin Nabi Nabi terus sampai saya bisa menjawab semua pertanyaan malah malaikat ketika lupa tuh linglung ya stres datang satu orang ganteng mengingatkan Allah Tuhanmu sebut Allahu Rabbi ya Muhammad Nabi sebutkan itu ya maka selesai saya menjawab ya saya sampaikan kepada malaikat fakultu man anta yarhamukallah eh orang ganteng, kamu tuh siapa? Semoga Allah rahmati kamu. Makasih, saya udah di ditolong gitu kan. Kamu itu siapa? Qala ana syakhsun khuliqtu likathrati salatika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umirtu an ansuraka fi kulli karbin. Saya adalah sosok makhluk yang diciptakan Allah dari solawat yang banyak kamu baca kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya diperintahkan Allah untuk menolong kamu setiap kali kamu mengalami kesulitan atau kesusahan. Dah. Ini cerita menarik atau enggak menarik? Lanjutkan atau cukup? Wani piro? Piro-piro wani gitu ya. Nah ini kisah-kisah gini udah sering dengar atau jarang dengar? Jarang dengar ya. Memang tidak banyak orang yang mau menceritakan dan tidak banyak orang yang mau mendengar ceritanya. Ya, tidak banyak orang yang mau menceritakan dan tidak banyak orang yang mau mendengar ceri ceritanya. Bahkan sebagian orang mengatakan, ya itu ah, itu kan cuma mim mimpi. Oh, hidup kok berpegang pada mim mimpi ini. Ini omongan sengak kalau orang Jawa bilang ya. Enggak enak omongan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang memang enggak suka kalau ada orang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Cerita berikutnya. Ya. Tinggal dua cerita lagi. Karena nanti kalau saya ceritakan banyak jamnya sampai jam setengah sebelas. Jelek-jelek begini saya udah ngomong satu jam. Paling kurang cuma lima menit. Betul kan? Ini satu jam ini terasa atau enggak terasa? Anda manusia atau makhluk jelmaan solawat? <laughs> manusia semua ini ya. ya saya enggak yakin manusia semua ini jangan-jangan ada makhluk-makhluk yang enggak enggak jelas nih statusnya nih manusia atau bukan. Ya? Yakin manusia semua ini ya. Ya mudah-mudahan manusia semua dan ada yang bukan manusia tapi dari kalangan malah malaikat. Karena malaikat itu bisa menjelma menjadi manu manusia. Ya, kalau malaikat ada di tengah kita, jelmaan maupun yang enggak jelmaan ada juga kan pasti oh, di pengajian majelis ilmu kan pasti ada malah malaikat. Tapi saya pengen juga ada malaikat jelmaan yang hadir gitu. Ya, siapa tahu nanti ketika salaman saya salaman sama malaikat. Makanya umat Islam tuh suruh suruh salaman sama saudaranya yang seneng. Jangan habis salam diajak salaman bid'ah. Nah, ini repot. Nah, kamu percuma batin bid'ah nyatanya malaikat kan rugi ya. Andrew, rugi. Ya. Ketemu orang diajak salaman begitu. Habis sholat asar salaman, salaman itu kan banyak tuh. Habis sholat subuh salaman, salaman. Selesai zikir wirid berdiri mau pulang gitu kan, bubar bersalam salaman. Jangan ngomong beda. Kan malaikat itu ada pergantian malaikat sore, malaikat ma malam kan begitu ya. Malaikat pagi, malaikat malam. Lah pergantiannya waktu subuh dan waktu ah, asar. Lah siapa tahu? Waktu itu malaikatnya jaganya di masjid tuh Siapa tahu malaikatnya itu yang yang ketika salaman kita kira itu teman kita nyatanya jelmaan malah malaikat kan lumayan jabat tangan sama malaikat. Orang jabat tangan sama presiden dan senangnya luar biasa. Presiden kan senang layak karena presiden dianggap punya kehor kehormatan bangga dia. Apalagi berjabat tangan dengan malah malaikat. Makanya Anda kalau ditanya pernah jabat tangan dengan malaikat? Jab, maybe mungkin sebab saya orang NU mungkin. Saya ahlu sunnah wal jamaah Orang NU tuh suka berjabat tangan Ahlu sunnah wal jamaah suka berjabat berjabat tangan. Siapa tahu tuh tangan-tangan malaikat yang saya jabat enggak mustahil. Dalilnya cukup pak ya. Cukup banyak malaikat menjelma menjadi manu, manusia. Begitu pula setan juga bisa menjelma menjadi manu, manusia. Cuman setan enggak suka jabat tangan dengan kita itu. Ya, enggak suka jabat tangan dengan dengan kita. Kecuali setan ketemu saya setan. Nah, semoga kita bukan setan ya. Nauzubillah min medali Lanjut. Wa tuwfiyat jarun an malin wa tufiya tajirun an malin wa bnain wa thalath sya'rat min sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pedagang kaya raya. Ada seorang pedagang kaya raya. Meninggal dunia punya anak laki-laki dua. Warisannya banyak, anaknya cuman dua. Dan selain punya dua anak dan harta banyak, dia juga mewariskan tiga helai rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mewariskan tiga helai rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta samal mal nisfain wasyaratain. Maka setelah ayahnya meninggal dunia, anak ini membagi harta itu jadi dua, separuh-separuh. Ya, kakaknya dapat 50%, adiknya 50%. Sama rambutnya juga begitu, kakaknya dapat satu, adiknya dapat satu. Nah, tersisa satu rambut. Tersisa sehelai rambut Nabi Muhammad SAW. Tinggal sehelai rambut nih. Maka kakak adik ini uh, pengen rambutnya dibagi. Ya, kakaknya ngomong begini, dek, gini aja ya, rambutnya Rasulullah ini kita potong jadi dua. Separuh buat kamu, separuh buat saya. Adiknya ngomong, jangan kak. Ini rambut Rasul, jangan dipotong. Ya, nggak bisa nggak dipotong, ini harus dibagi dua. Nggak boleh ini jadi milik kamu semua. Kalau kamu pengen jadi milik kamu, nggak masalah. Ya, rambut ini semua jadi milik kamu, ya. Tapi harta ini jadi milik saya semua. Gimana kalau begitu? Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Misal Anda dapat warisan 5 miliar Sama sehelai rambut Rasulullah SAW Terus kakak anda mengatakan Uang 5 miliar bawa sini rambutnya buat kamu Anda akan mengatakan apa? Udah gak usah jawab Nanti kelihatan aslinya ya, kan? Renungkan saja Gimana ini ya Gimana kita Iman kita pada Rasulullah Cinta kita itu seberapa Itu kelihatan kalau udah digitukan gitu kalau udah begitu kan kelihatan. Ya rambut, ya rambut, mulia, mulia, Beb. Tapi ini nyotro, Beb. Ini ini duit, Beb. 5 miliar, Beb. Ini kan mulai kelihatan kan? Tawar tawar menawar dengan harta itu mulai keli kelihatan. Oke, lanjut kisahnya. Wabakiyat wahidah al akbar qat'aha fa abal asghar ijlalan lahu sallallahu alaihi wasallam qala al akbar takut thalath bihadika minal mal kata kakaknya Dek, ini dibagi dua, kamu nggak mau toh dipotong rambutnya? Ya udah, tiga-tiga rambut ini, tiga helai rambut saya berikan sama kamu, tapi seluruh harta jadi milik saya. Mau enggak? Adiknya menjawab dengan mantap, "Enam." Oke, deal. Bawa sini tiga helai rambut, hartanya 100% buat kamu. Enam. Tsumma ja'ala thalath fi jaybihi. Akhirnya adik tadi meletakkan tiga helai rambut di tempat gitu ya, kemudian dikantongi taruh di di kantongnya. Kemanapun pergi, tiga helai rambut ini selalu dibawa oleh sang adik tanpa punya harta sama sekali. Kecuali harta yang dimiliki sebelum dapat warisan. Artinya seharusnya jadi kaya mendadak, tapi status masih tetap sama. Jadi gaji UMR gak naik. Ya, gajinya gak naik, tetap UMR. Apa yang terjadi? Wasara yakhrujuha yukhrijuha wa yushahiduha wa yusalli ala Nabi saw. Adik ini yang kecil tadi ini orang yang uh, kan ada kakak adik ini ya, sang adik yang dapat rambut ini sesekali gitu ya, dikeluarkan rambut tadi dipandang, kemudian disolawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi dia betul-betul mandang rambut ini dan memang betul itu mandang rambut kan mandang Rasulullah gitu kan. Itu kan mandang Rasulullah SAW karena rambut ini bagian dari Rasul bagian dari Rasul berarti ra, Rasul bagian dari sesuatu maka dia dianggap sesuatu itu sen sendiri coba kalau kaki jenengan di, diinjak-injak orang jenengan marah atau enggak marah marah kan Walau itu cuma kaki itu. Oh, cuma kaki yang saya injak. Ya kaki itu ya saya gitu kan. Bagian dari sesuatu maka dia dianggap suatu itu sendiri. Ini rambutnya dibuka, disolawatin, dibuka, disolawatin. Fa'an qarib. Gak lama setelah itu kathura maluhu. Hartanya berkembang pesat, dia menjadi orang yang kaya raya. Sebaliknya kakaknya yang motor duitan tadi itu ya. Kakaknya motor duitan duitnya habis ludes. Uangnya habis ludes. Adiknya menjadi kaya raya. Walamma tuwfiya shaghir ketika si adik ini meninggal dunia setelah sekian lama hidup akhirnya kan meninggal dunia. Ra'ahu ba'dus Ada orang soleh yang bermimpi melihat melihat beliau di alam mimpinya. Wa ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Dan orang soleh ini juga mimpi melihat Rasulullah SAW. Dalam satu mimpi melihat, ya, melihat eh, si adik yang punya rambut dan akhirnya meninggal tadi ya. Dan juga melihat Nabi Muhammad SAW. Saat itulah orang sholat ini diberi amanat oleh Rasulullah SAW. Amanat oleh Nabi. Tolong nih diperhatikan kisah ini ya. Nabi mengamanatkan kepada orang sholat tadi. Kulitnas. Sampaikan kepada masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat Man kanat lahu illallahi azza wa jalla hajatun. Siapa yang punya hajat kepada Allah taala apapun itu. Falyati fulanin hadha Maka hendaknya dia mendatangi kuburan fulan ini. Kuburannya anak eh, apa adik yang tadi ya, orang yang dapat warisan tiga helai rambut. Datangi makamnya, datangi kuburannya. Kemudian eh, wa yas'alullah ta'ala qadha hajatih di tempat itu di makamnya doa minta sama Allah hajatnya apa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini amanatnya Rasulullah suruh nyampaikan siapa punya hajat suruh datang ke makamnya dia doa di situ Allah akan wujudkan hajatnya fakana nas yaksiduna qabrahu maka orang soleh ini ketika bangun dari tidur ya manati kanjeng Nabi ya mau dibilang bid'ah mau dibilang khurafat mau dibilang musyrik sakarmu gitu kan ya ya terserah yang mau bilang yang penting dia amalkan amal, eh, amanatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia sampaikan pada masyarakat. Sehingga masyarakat pun uh, mendatangi makam pewaris tiga helai rambut tersebut. Sampai akhirnya. Hatta balagho kulaman abaro ala qabrih yanzilu wa yamsi rajilan. Sampai akhirnya orang-orang yang melewati makam pewaris tiga helai rambut tersebut tidak ada yang yang berani naik kendaraan. Demi hormatnya kepada yang dimakamkan di situ, setiap kali melewati situ turun dari kendaraannya jalan kaki. Turun dari kendaraannya jalan jalan kaki karena menghormati yang dibalik ma makam. Itu karena apa ya? Allah meletakkan keagungan Ya Allah yang yang memuliakan dia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dimuliakan? Karena punya tiga helai rambut Rasulullah dan sering berso bersolawat. Lanjut. Tinggal satu. Nah, ini tinggal satu ini Wani Ini kisah penutup. Ya. Wajaat imra'atun ilal Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri itu menurut pendapat yang kuat merupakan murid dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Murid dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seorang tabi'in. Beliau seorang tabi'in. Dikatakan e, kalau dalam dalam kitab-kitab disebut Imam Al-Hasan itu bukan cucu Nabi Hasan, tapi Imam Hasan Al-Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang wanita. Didatangi oleh seorang wanita. Faqalat tuwfiyat li bintun ibu-ibu ini yang datang dan berkata kepada sang sang guru ini ya. Yai, kalau di Indonesia kan guru itu kalau enggak habib, kiai, ustad gitu kan. Tapi kalau NU kan enggak enggak ustad ya. Nah, orang NU tuh lebih suka bahasa Jawa itu. Yai gitu kan ya. Yai. Nah, kalau ustad ini lebih untuk umum, mau NU maupun bukan N, NU. Tapi selain NU enggak mungkin sebut kiai. Ya, biasanya yang yang kiai itu miliknya N NU. Jadi kalau yang enggak NU jarang gitu ya. Jarang disebut kiai ini. Kiai gitu ya. Ini cuma misal saja ya. Kiai, saya punya anak perempuan satu-satunya meninggal dunia, kiai. Saya kangen, saya bingung, saya khawatir. Anak saya itu kondisinya bagaimana? Saya pengen bisa ketemu anak saya. Saya pengen lihat anak saya. Saya pengen mimpi anak saya. Tolong kiai ajari saya. Coba ini, ada tidak amalan dari Nabi? Bacalah amalan ini, kalau kamu amalkan, nanti kamu akan bisa bermimpi yang meninggal dunia. Ada tidak? Tidak ada. Jadi amalan yang disebutkan dalam kitab ini, ini amalan produk tabi'in. Eh, ini produk Sayyidina Hasan al-Basri. ini bid'ah. Ini bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Apa yang terjadi? Fa amaraha an tusalli arba rakaatin pada salatil isya. Maka diperintahkan oleh Imam Hasan Al-Basri setelah salat Isya, Bu, kamu salat sunnah 4 rakaat. Takra di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Hakumut Takatsur satu kali. 4 rakaat, tiap rakaat setelah Al-Fatihah baca Al-Hakumut Takatsur satu kali. Gampang ya? Ya, kalau ada yang mau praktek silahkan Ini karena Ibn Hajar Al-Hatami menyebutkan dalam kitab ini berarti ya yang mempraktekkan juga bu, boleh. Baca Al-Hakum Mutakatsir satu kali. Tsumma taji' wa tusalli 'ala Nabi sallallahu ila antanam. Setelah kamu sholat jangan melakukan apapun, langsung berbaring di sisi tubuh yang yang kanan, baca solawat tanpa putus sampai kamu diputuskan oleh tidur, sampai tertidur gitu. Jadi jangan jangan berhenti. Baca solawat terus sampai kamu tertidur. Amalkan ini. Fafa'alat fara'atha fi akbahil azab wa asyaddih. Maka ibu tadi mengamalkan terus mimpi ketemu putrinya. Cuman sayangnya dalam mimpinya itu ketemu yang enggak enak. Karena dia lihat putri satu-satunya ini lagi di dalam siksa yang sangat mengerikan. Ya, dalam siksa yang sangat mengerikan. Fanta bahat maka dia bangun dari tidurnya, wajah atil hasan. Balik lagi nemui Imam Hasan Al-Basri dan menceritakan apa yang dia lihat dalam dalam mimpinya. Bahwasanya putrinya berada dalam kondisi yang sangat mengerikan, lagi disiksa. Minta didoakan oleh Imam Hasan Al-Basri, minta amalan gimana caranya biar putri saya selamat, gak disiksa lagi. Maka Imam Hasan Al-Basri mengajarkan agar ibu tadi bersedekah. Ya, agar bersedekah, niat untuk putrinya yang sudah meninggal dunia. Semoga berkat sedekah ibu nanti putri ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibu ini pulang, Imam Hasan Al-Basri ya tidur. Ini malam gitu ya. Imam Hasan al tidur. Dalam tidur, mimpi melihat seorang wanita yang cantik dalam kondisi yang sangat indah. Ya, kebalikan ibu tadi. Ibu tadi melihat putrinya dalam keadaan yang sangat mengeri, mengerikan. Imam Hasan Al-Basri mimpi ketemu wanita yang cantik dan bentuknya itu dalam keadaan yang penuh kenikmatan gitu ya. Orang yang lagi sangat berbahagia, dalam kenikmatan. Faqalat lahu arifuni. Maka wanita itu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Apakah kamu kenal saya? Kamu bisa mengenali saya?" Maka dijawab, "Saya enggak kenal kamu. Kamu siapa saya enggak ngerti." Maka perempuan itu menjawab, "Ana ibnatu tilkal mar'ah allati amar amartaha bisalah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Eh, laha, "Inna ummakat wasuf wasafat halak bi ghairi hadhir ru'yah." Katanya uh, ibu uh, katanya Imam Hasan Al-Basri ketika anak ini bercerita, "Saya anaknya wanita yang kamu suruh sedekah, yang kamu suruh banyak salawat pada Rasulullah, biar saya diampuni Allah." saya ini anaknya wanita tadi, eh, anaknya ibu tadi. Imam Hasan al-Basri jawab, loh, tidak mungkin. Lawang ibumu cerita, katanya kamu itu dalam kondisi yang penuh sek, seksa. Lah kok sekarang saya lihat kondisimu sangat menyenangkan. Kok nggak sama kisahnya? Kenyataan yang ibu sampaikan dengan kenyataan yang saya lihat ini kok ber, berbeda. Maka saat itulah sang anak wanita yang dia dalam mimpi itu berkata, Kunna sab'in alfan fil uqubah. Dia cerita. Saya bersama 70 ribu orang lain sedang diseksa. Diadab kubur. Berapa jumlahnya? Ya, saya bersama 70 ribu orang sedang mengalami seksa kubur yang luar biasa. Fa'abara rajulun minas solehin ala kuburina. Itu di pemakaman ya. Maka ada satu orang soleh yang lewat pemakaman kami. Ada satu orang soleh melewati pemakaman kami. Wassallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Orang soleh itu ketika jalan bersolawat kepada Rasulullah SAW satu kali. Ya, lagi jalan itu baca solawat satu satu kali. Mang solawatnya orang soleh kan nggak seperti kita. Kita solawat serba pendek. Orang soleh itu kalau solawat ada yang solawatnya panjang, panjang. Jadi mungkin satu kalinya ini bukan pendek tapi pan panjang karena makam ini kan areanya agak luas ya. Ketika jalan baca satu solawat satu kali. wassalamualaikum Nabi wasalla maratan wa Bahalana. Kemudian orang solat itu berkata, "Ya Allah, tolong sampaikan pula pahala solawat ini kepada semua yang dimakamkan di pemakaman ini." Sampaikan pahala sholat ini kepada semua yang dimakamkan di pemakaman ini. Faqabilahullah, faqabilahullah azza wajal minhu wa ataqana kullana min tilkal uqubah bi barakatih wa balagha nasibi ma qad ra'aitahu wa syahadtahu. Katanya perempuan tadi Allah menerima doanya maka Allah pun membebaskan 70 ribu orang yang tadi diseksa dari semua yang yang sedang mengalami seksa tadi dibebaskan dari semua seksanya dan saya mendapatkan jatah kenikmatan seperti yang kamu lihat sekarang ini. Jadi bukan cuma bebas itu dok, bebas dan diberi kenikmatan. Nah saya juga dapat bagian itu seperti yang kamu lihat sekarang sekarang ini. Kalau setelah kita mendengar kisah-kisah begini, tentunya kita kan bersemangat untuk sholawat ya. Tapi mungkin ada orang menyaksikan, ini kan mimpi bib, ini kan mimpi yai, ini kan mimpi ustadz apakah mimpi bisa dijadikan pedoman gitu? Apakah mimpi bisa jadikan sebagai hujah? Jangan salah. Allah menjadikan mimpi sebagai alat untuk menyelamatkan Nabi Yusuf dan mengangkat Nabi Yusuf dari napi menjadi menteri. Nabi Yusuf itu tadinya napi, narapidana, betul kan? Berubah jadi menteri karena apa? Karena mimpi. Karena mimpi. Mimpinya Raja Mesir waktu itu Ya kan mimpinya Raja Mesir Lihat sapi gemuk jadi makan Sapi kurus makan gemuk Apa mimpinya detailnya itu kan ya Panjang itu mimpinya diceritakan Para pakar gak bisa menafsirkan Saat itulah Allah menjadikan Allah yang memberikan mimpi Dan Allah menjadikan mimpi itu sebagai alat Untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara Dan diangkat jadi men menteri Artinya apa? Mimpi itu punya kekuatan yang luar biasa untuk merubah alur hidup seorang, untuk menjadi hujah, ya petunjuk. Itu kan yang menjadi solusi. Paceklik di di Mesir waktu itu, ya mimpi ini. Mimpi itulah yang yang menjadi solusi, petunjuk sehingga Nabi Yusuf bisa mengatur sembako agar tidak habis gitu kan lewat mimpi ter tersebut. Dan Rasul telah mengatakan mimpi seorang mukmin seperempat puluh enam bagian dari kenabian, dari wahyu. Jadi kalau malaikat Jibril nggak bisa mendatangi lagi manusia ngasih wahyu, Allah ngasih mimpi. Nah mimpi itu seperempat puluh enam bagian dari kena, kenabian. Makanya Rasulullah SAW di awal-awal sebelum diangkat menjadi Rasul di usia puluh tahun, di awal-awalnya Rasulullah diberi mimpi-mimpi yang, ba yang baik. Karena itu jangan meremehkan mimpi. Allah itu mimpi. Oh masa mimpi dijadikan pegangan? Oh mimpi kok dijadikan penyemangat? penyemangat. Yang memerintahkan kita menjadikan mimpi sebagai penyemangat adalah Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi mina nubuah. Mabaqiyat minan nubuah. Setelah kenabian enggak ada wahyu lagi. Nanti yang ada cuman al mubashirat, mimpi-mimpi yang membawa kabar gembira. Yang tersisa itu. Makanya Rasul menyemangati kita orang yang melihatku dalam mimpinya betul-betul melihat ah, lihat aku. Dan mimpi tadi ini semua menjelaskan kebesaran solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ini saya pengen diri saya dan hadirin semua Yuk kita perbanyak solawat Dan jangan meremehkan orang yang bersolawat Walaupun gak, gak, gak beres bentuknya Ya Jangan kita ngomong begini Percuma dia itu baca solawat nyatanya dia masih begitu. Gitu kan? Ya, lebih percuma lagi kalau masih begitu dan nggak begitu. Sudah begitu kok nggak begitu. Sudah begitu kok nggak solawat. Ini lebih per percuma. Bagaimana orang bersolawat atau dikatakan percuma sedangkan solawat itu amal so soleh, nggak ada yang percuma. Makanya semangati orang untuk solawat. Saya masih begini Ustaz, nggak apa-apa baca solawat. Saya masih begini Ustaz, nggak apa-apa baca solawat. Siapa tahu nanti satu solawatmu itu menyebabkan kamu dapat taufik. Menyebabkan kita dapat hidayah. Hidayah. nggak ngerti. Jalannya hidayah itu kita nggak ngerti. Makanya jangan menutup pintu hidayah dari amal soleh. Hidayah itu ya datangnya lewat amal. Amal soleh. Kalau ada orang udah bisa amal soleh. Satu bisanya solawat. Walaupun masih gila dia. Masih macam-macam maksiatnya. Ya udah. Di hati kita doakan. Mudah-mudahan dia bisa berhenti dari maksiatnya. Bukan kita setuju dengan maksiatnya. nggak setuju dengan maksiat. Ah apapun kita setuju dengan sholat sholawatnya. Jangan meremehkan orang yang bersolawat. Tapi kita yang udah cari ilmu ini harus harus meningkatkan kualitas kita. Jangan sekedar bersolawat. sholawat ala Muhammad. Cuman begitu toh, tapi adab-adabnya nggak dipakai, sayang. Pahalanya dapat. Eh pahalanya dah dapat tapi nanti e, kualitasnya itu hasilnya juga beda. Kalau kualitasnya bagus, hasilnya bagus. Seperti ada orang soleh itu didatangi sama satu anak muda kan. Wahai guru, saya pengen mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ajarkan saya amalan biar bisa mimpi Rasul. Sama orang soleh tadi suruh tinggal sama dia. Terus disuruh solawat. Kamu baca solawat 100 kali. Nanti malam kamu mimpi Nabi. 100 kali dibaca, malamnya enggak mimpi Nabi. Kamu tingkatkan seribu kali. Baca tiap hari. Nanti kamu mimpi Nabi. Ternyata dibaca seribu kali. Ya tidak mimpi nah, Nabi. Akhirnya protes sama kiainya, sama gurunya. Guru, saya udah turuti petunjuk guru semua. Nyatanya saya nggak mimpi-mimpi Nabi. Nih guru, gimana ini? Tidak benar ajarannya. Maka gurunya ngomong, ya udah, kamu makan malam sama saya, nanti malam kamu mimpi Nabi. Makan malam dulu sama saya, nanti malam kamu mimpi Nabi. Sama gurunya diajak makan ikan asin. Ikan asin dan asin banget. Sangat asin. Orang kalau makan asin biasanya haus atau enggak haus? Haus kan? Nah, haus. Sama gurunya enggak dikasih minum. Dan tidak boleh minum. Enggak boleh minum. Dah, makan yang banyak enggak boleh minum. salatnya itu. Nanti kamu mimpi Nabi. Akhirnya setelah itu disuruh tidur sama gurunya. Ya, menjelang subuh bangun, lap, ditanya sama gurunya, Tadi malam udah mimpi Nabi, enggak guru. Nah kenapa? Saya mimpi minum air satu ember. Saya mimpi minum air satu ember. Gurunya tersenyum. Nah, tadi kamu waktu mau tidur bayangkan apa? Bayangkan nih kok haus, pengen dapat air. Nah, makanya kamu mimpi. Kalau kamu sholawat bisa seperti pengen kamu dapat air, kamu sholawat. tapi kamu pengen ketemu Nabi, seperti pengen kamu dapat air karena kehausan, maka kamu tidur pasti mimpi ketemu Rasulullah SAW. Artinya ada kangennya itu. Jadi kualitas solawat yang dibaca dengan kangen, dengan cinta Sama sekedar baca berbeda Pahala dapat, tapi kualitasnya itu menyebabkan hasilnya berbe berbeda Nah kita tingkatkan kualitas kita Insya Allah kita semua bisa bertemu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Waktu menunjukkan pukul 10 lewat 7 menit Dan itu terlambat 2 menit Berarti lewat 9 menit Berarti udah lewat 10 menit Kurang lebih kan seperti itu Sembilan sama sepuluh kan terlalu sedikit nih sepuluh lewat sepuluh. Saya cukupkan sekian Memang kalau diikuti nggak ada habisnya ilmu ya Nah ada pengumuman dari saya Jumat depan itu kan seperti biasa pas Jumat maulid ya Jumat Kliwon kan Jumat maulid Nah karena ini di bulan maulid Maka kita niatkan sebagai maulid akbar Ya sebagai maulid akbar Jadi Jumat depan maulid akbar eh, Tolong yang biasa datang ya dah datang kalau mau ngajak temannya ya lebih bagus lah lagi. Nanti ada e, selebaran yang bisa ditempelkan di musola atau di di masjidnya dan tolong diumumkan nanti di depan belum banyak itu mungkin cuma sekitar 15 lembar gitu ya. Jadi yang betul-betul bisa mengumumkan dan bisa nempelkan aja yang ambil, yang yang nggak bisa, yang nggak usah nggak ambil. Insyaallah teman-teman saya akan mulai keliling besok untuk menempelkan pamflet ke desa-desa dan Eh, musola-musola dan masjid-masjid di sekitar Solo ini. Harapannya berkat solawat bareng-bareng tadi semoga turun syafaat dan rahmat untuk Indonesia. Jadi men, e, Indonesia ini aman, tentrem, nah, nggak kena yang aneh ah, aneh.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 Ajak teman-teman dan, dan rombongannya ya Dan bantu mengumumkan Untuk teman-teman yang datang dari jauh Yang dari Banten, dari Tangerang Nyantai dulu Nanti ketemu saya di depan ya Kita duduk di Zawiyah insyaAllah Nyantai dulu